بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين وخير بريته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin dan muslimat jemaat solat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Pada solat maghrib tadi kita dengarkan di rakaat yang pertama dibacakan dari surah الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما الأسر يسرا إنما الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Ada baiknya pada malam hari ini kita merenungi dari ayat-ayat ini dan Di dalam surah ini terdapat sebenarnya dua pembahasan terkait dengan masalah sebab dilapangkannya rezeki seorang hamba. Tapi ada pedoman-pedoman kehidupan yang lain yang penting di dalam surah yang agung ini untuk kita cermati. Patut kita perhatikan. Apalagi surah-surah pendek yang sering kita dengarkan di dalam sholat selalu bersama kita di dalam bacaan-bacaan itu harusnya lebih kita pahami maknanya kita mengerti dari kandungannya agar pengaruhnya lebih baik di dalam solat lebih mudah seorang itu khusyuk dengannya dan kita berharap semoga kebaikan dan keberkahan dari ayat-ayat tersebut selalu menyertai kita di dalam kehidupan dan di awal pertemuan ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mendengarkan yang ter, mendengarkan dari ucapan dan mengikuti yang terbaiknya innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih kaum muslimin dan muslimat cuma salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan surah alam nashrah <clears throat> Ini adalah salah satu dari <clears throat> surah yang menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk rasulnya. Di awal dari surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak." Terjemahan mana ayat? Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Diberikan kepada nabinya dari kelapangan hati. Kelapangan dada. Dan ini adalah anugerah yang sangat besar. Nikmat yang sangat agung. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukakan untuk nabinya. <clears throat> Beliau dilapangkan dadanya. Dimaklumi di dalam sirah perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dada beliau itu pernah dibelah, kemudian dikeluarkan hatinya, dicuci dengan keimanan dan ilmu dan diberi hikmah. Dan ini terjadi beberapa kali sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul. Kemudian ayat ini <clears throat> turun setelah beliau diangkat sebagai seorang rasul. Dilapangkan hati beliau. Dan bahasa ayat alam nashrah. Bukankah kami terus melapangkan? Bukan dikatakan alam syarahna. Bukankah kami telah melapangkan? Kalau kata syarahna itu dalam bahasa Arab fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau, sudah berlalu. Tapi ini nashrah dalam bentuk fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berjalan atau akan datang. Jadi bukankah kami melapangkan dadamu? Ini nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat agung. Diingatkan kepada nabinya. Iya. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam juga memahami besarnya nikmat ini. Di awal kali beliau diutus sebagai seorang rasul, langsung Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya disebut di dalam surah Taha. Rabbi syrah sadri wa yassir amri. Ya Allah lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah perkaraku. Iya. Ini sudah dua ya. Nabi kita Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam. Semuanya menyinggung tentang besarnya nikmat dilampangkannya hati, dilapangkannya dada. Karena ini adalah pokok kebahagiaan seorang hamba. Pokok kebahagiaannya. Iya. Apabila hatinya lapang, dadanya berseri dan bersinar itu adalah sebab kebahagiaannya di dunia dan sebab kebaikannya di akhirat. Karena di akhirat kelak orang-orang yang baik hatinya itulah yang menghuni sorga. Orang-orang yang baik hatinya itu pula yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu adalah hari tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ba'id." هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب dan didekatkanlah surga kepada orang yang bertakwa kedekatan tidak jauh dikatakan inilah yang dijanjikan ini yang dijanjikan bagi Orang yang selalu awab kembali kepada Rabbnya dan munib. Dan selalu berinabah. Ya. Eh, selalu awab, selalu kembali kepada Rabbnya dan selalu menjaga perintah Allah. Orang yang takut kepadanya dikala gaib dan orang yang datang dengan hati yang selalu berserah diri. Diperhatikan dari kondisi hati, kelapangannya, itu menjadi sebab kebaikannya di sorga. Dan penduduk sorga dikatakan di dalam Al-Quran, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ gil ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami cabut di dalam hati mereka itu dari rasa gil, rasa dengki, rasa benci. Mereka berjumpa dengan saudara-saudaranya, penduduk sorga sebagai orang-orang yang bersaudara di atas dipan-dipan saling berhadapan. Iya. Maka perhatikan betapa besarnya nikmat kelapangan hati ini. Betapa agungnya nikmat dilapangkannya dada seorang hamba. Karena itu diingatkan kepada nabinya, "Alam nashrah laka sadarak?" Bukankah kami telah melapangkan hatimu ya Nabi Muhammad? Luar biasa. Ini nikmat yang paling pertama disebut di dalam ayat. Sebelum nikmat yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Iya. Harus dipahami ini. Besarnya nikmat ini. Dari sinilah muncul pertanyaan. Apakah sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba dilapangkan dadanya? Diberikan ketenangan di dalam hatinya. Membuat dadanya itu bersinar. Ini sebab-sebabnya diuraikan dalam kelanjutan ayat. Sekaligus penyebutan nikmat, sekaligus penyebutan sebab-sebab kelapangan dada itu. Iya. Di antara sebab yang melapangkan dada, wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menggugurkan dosa-dosamu. Ini dosa apabila telah digugurkan, maka ini adalah sebab yang melapangkan hati membuat hati itu tenang, membuat hati itu bersih, sehingga hatinya menjadi sangat luas sekali, menjadi sangat luas sekali. Dan ini nikmat Allah kepada nabinya. Dan ini adalah salah satu sebab kelapangan hati. Digugurkannya dosa-dosa. Dan di antara bahaya dosa ini Sebab, karena dosa itu penuh bahaya ya. Penuh bahaya. Ada bahaya kembali ke hati itu sendiri. Ada bahaya terhadap badan. Ada bahaya pada dirinya. Ada bahaya di tengah keluarganya. Ada bahaya di tengah masyarakatnya. Di dalam negerinya. Di atas bumi yang dia pijak. Banyak sekali bahaya dosa. Mengancam. Di antara bahayanya disebutkan dalam kelanjutan ayat. Alladhi anqadha dhahrak yang dosa ini bisa meremukkan punggungmu. Subhanallah. Dari beban dosa bisa apa? Meremukkan punggung. Memberatkan seorang hamba. Memberatkan seorang hamba. Kadang sebuah dosa tidak dipikir oleh seorang hamba bisa menjatuhkannya ke dalam neraka. Sangat jauh sekali. Seperti misalnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha, yazillu biha ila an-nar ab'ada ma baina al mashriq wal maghrib." Sungguhnya seorang lelaki kadang dia berbicara dengan sebuah pembicaraan. Sebuah kalimat dia berbicara. Perhatikan. Hanya sebuah kalimat. Tapi kalimat ini dia tidak perjelas. Maka kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Perhatikan ini ya, akibat satu dosa. Kalimat tidak dia perjelas. Apalagi di masa sekarang ini subhanallah ya. Seorang berkomentar sesuatu cuma di rumahnya tapi bisa sampai ke pelosok dunia komentarnya. Iya. Jadi kalau kalimat yang dia tulis melalui SMS atau melalui media sosial yang sekarang berada di tangan banyak manusia, maka ini kadang bisa membuat dosa-dosa untuknya. Hati-hati. Ya dosa itu seperti itu bentuknya. Bisa menghancurkan. Dan di tengah manusia saat ini, banyak dosa-dosa kalau dulu terjadi di masa Nabi, itu sudah dianggap menghancurkan. Dosa kecil saja dulu, itu dianggap menghancurkan di masa Nabi. Kalau kita, di tengah kita, dosa-dosa besar, menghancurkan tapi dianggap remeh, dianggap ringan. Kata Anas bin Malik, radhiyallahu anhu, iya, innakum lata'amaluna a'malan hiya fi a'yunikum adakum minasy Wa in kunna la na'udduha ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al mubiqat. Sungguhnya kalian ini melakukan amalan-amalan dia di mata kalian lebih tipis dari rambut. Kecil amalan ini bagi kalian, halus. Tapi kami di masa Nabi menganggap amalan itu dari hal yang menghancurkan. Ini ucapan Anas kepada orang-orang yang berada di masanya. Masa tabi'in. Bagaimana kalau Anas ibnu Malik hidup di masa kita? Dan menyaksikan dosa-dosa besar dimudahkan. Perzinahan, bertebaran, membunuh nyawa manusia dianggap sepele dan ringan. Hal-hal yang besar dianggap kecil. Apalagi yang kecil. Itu mungkin saja dianggap tidak ada apa-apanya. Iya. Maka dosa ini adalah bisa membawa kehancuran bagi seorang hamba. Karena itu dari nikmat untuk nabinya, Allah telah gugurkan dosanya. Allah telah gugurkan dosanya. Sehingga dada beliau menjadi lapang. Menjadi cerah. Menjadi bersinar. Iya. Dan ini adalah salah satu sebab dilapangkannya rezeki seorang hamba. Kadang seorang itu diharamkan dari rezeki Disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Disebabkan karena apa? Dosa yang dia lakukan. Ya jangankan dosa terang-terangan. Kadang keterlambatan saya menghadiri sholat. Itu bisa berakibat tidak baik untuk seorang hamba. Dan kita harusnya banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal-hal yang seperti itu. Iya. Di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat keterlambatan di kalangan para sahabatnya. Maka beliau berkata, "Taqaddamu, majulah kalian. Wa'tammu bi." Dan hendaknya kalian mengikutiku di dalam solat. Waliyantamma bikum man khalfakum. Dan hendaknya orang yang di belakang kalian mengikuti kalian dalam solatnya. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. Terus menerus suatu kaum itu, mereka terlambat menghadiri sholat, sampai Allah mengakhirkan urusan mereka. Perhatikan ya, gara-gara terlambat hadir sholat, urusan-urusan lainnya di perkara dunia akhirnya jadi apa? Jadi terlambat. Rezekinya jadi terlambat. Rezekinya jadi apa? Jadi terlambat. Iya. Nah, ini bahaya dari apa? Dari dosa. Bahaya dari dosa. Padahal ini terlambat menghadiri sholat. Terhambat menghadiri sholat. Dan itu wajar ya. Iya. Harusnya di dalam sholat itu dia mendapatkan berbagai kebaikan. Kalau mau diibaratkan di dunia ini, seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ibaratnya orang itu diundang untuk jamuan makan, seorang muslim dan muslimah diundang dalam jamuan makan lima kali dalam sehari. Dan di jamuan makan itu terdapat hidangan-hidangan yang istimewa. Berbagai kebaikan untuk dia Bukan saja hidangan, ada hadiah-hadiah besar di dalamnya. Itu ibaratnya sholat ya. Jadi begitu dia masuk ke jamuan makan, harusnya kan dia cu bukan cuma penonton saja. Lihat makanannya, oh dia, oh ya bagus, bagus, bagus. Dia cuma menonton saja. Tidak makan sama sekali. Apalagi dia cuma masuk melihat setelah itu pulang. Ini ibarat orang-orang yang tidak ada andilnya di dalam sholat datang. Begitu imam takbiratul ihram, Allah Akbar, dia juga ikut. Allah Akbar. Ya. Imamnya baca Al-Fatihah, baca surah. Ya. Begitu selesai sholat, ditanya. Tadi imam di rakaat pertama baca surah apa? Nggak tahu ya. ya. Sebab dia pikirannya nggak ke situ. Dalam sholatnya. Ya. Taunya nanti tiba-tiba salam. Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi Sudah pulang. Nah, ini ibarat orang yang hadir di jamuan makan, datang cuma lihat-lihat saja. Iya. Karena dia keadaannya seperti itu, sudah dia dihadir, diundang datang untuk kebaikannya, seperti itu gayanya. Allah membuat dia diharamkan dari apa? Berbagai kebaikan. Maka di sini perhatikan pengaruh dari dosa. Karena itu dari pokok yang hendaknya dipahami oleh seorang hamba bahwa kebaikan itu punya pengaruh. Iya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sungguhnya kebaikan itu memberi cahaya di wajah, memberi kekuatan pada badan, memberi, memberi ketenangan di dalam hati, memberi kelapangan di dalam rezeki, dan membuat umur itu menjadi panjang. Sebaliknya, kejelekan itu memberikan kegelapan, memberikan kekelaman di wajah, kegelapan di dalam hati, kesempitan di dalam rezeki. Jadi pendek umur itu. Nah, ini pengaruh dari dosa. Iya. Dan dosa ini banyak sekali pengaruh jeleknya. Tidak ada yang membinasakan umat-umat yang telah lalu. Kecuali dosa-dosa mereka. Dan setiap hamba hanya dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Apa yang dia kerjakan. Maka ini adalah nikmat yang Allah ingatkan kepada nabinya tatkala nabinya dijauhkan dari dosa, digugurkan dosa-dosanya. Iya digugurkan dosa-dosanya. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dan kami letakkan dosamu. Yang mana dosa ini? Bisa meremukkan punggungmu. Iya, bisa meremukkan punggungmu. Maka ini dari sebab kelapangan hati seorang menghindari dosa-dosa sekaligus dari sebab dilapangkannya rezeki seorang hamba. Iya. Kemudian, فَإِنَّمَا usri yusran, innamal usri yusra. Sungguhnya bersama kebaikan itu, apa bersama kesusahan itu ada kemudahan. Bersama kesusahan ada apa? Ada kemudahan. Nah, ini diingatkan. Bahwa hidup itu seperti itu. Iya. Hidup itu tidak selamanya mudah. Tapi hidup itu juga tidak selalu seorang itu mendapat apa? Kesusahan. Itu hari-hari kehidupan. Dibuat bersilih ganti. Kadang gembira, kadang sedih. Kadang tersenyum, kadang menangis. Kadang menang, kadang kalah. Nah, itulah kehidupan. Allah firman, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُنَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Itulah hari-hari kehidupan kami buat bersilih ganti di tengah manusia. Dibuat bersilih ganti di tengah manusia. Iya. Tapi dari rahmat Allah, kesusahan itu satu. Ada satu kesusahan, diberi dua kemudahan. Diberi dua kemudahan. Ah, ini dari rahasia ayat ya. Karena itu diulangi dua kali. Dikatakan, Fa'innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Setelah itu diulangi lagi. Innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. al -us, al usur itu artinya kesusahan. Itu disebut dalam dua ayat satu kali, satu bentuk saja, semuanya pakai alif lam, jadi hitung satu. Ketika disebut kemudahannya, didatangkan dengan kata yusron. Yusron itu nakiro dalam bahasa Arab. Yang pertama beda dengan yang kedua. Karena itu kata para ulama, satu kesusahan diberi oleh Allah dua kemudahan. Diberi oleh Allah dua kemudahan. Nah, ini bagi orang yang lapan dadanya seperti itu. Orang yang terhindar dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan, Ujian dan cobaan itu tidak dianggap sebagai hal yang menyusahkannya. Tapi dianggap sebagai lahan ketaatan. Lahan ibadah. Dan itu kehidupan seorang mukmin. Tidak ada yang lebih indah daripada kehidupan seorang mukmin itu. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair." In asabat sarra syakar fakana khairan lah. Wa in asabatku sabar fakana khairan lah. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Semua perkaranya adalah kebaikan. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk orang yang beriman saya. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Baik yang dia dapat dia ditimpa oleh musibah, dia bersabar, baik pula yang dia dapat. Jadi kondisi apapun dia selalu di atas kebaikan. Nah, ini diantara makna kelapangan hati seperti itu. Nah itu kelapangan hati nikmat yang sangat besar. Iya. Pada segala masalah yang dihadapi di dunia, itu dianggap sebagai lahan ketaatan untuknya. Pintu-pintu ibadah tidak dianggap sebagai hal yang membebarnya. Kalau seorang ketika dihadapkan pada sebuah masalah, sebuah kondisi, hidup di tengah keluarga, hidup di sebuah masyarakat, hidup di sebuah lingkungan, langsung dianggap menjadi masalah, ah ini sebab kesempitan namanya. Dia akan sempit hidup dimanapun dia berada. Tapi kalau dia menganggapnya bukan masalah, dia anggap itu adalah lahan ketaatan, dia bisa mencari dari pintu-pintu ibadah di situ, Nah ini baru dadanya apa? Dadanya luas. Iya. Orang yang luas hatinya seperti ini, nah inilah yang selalu diberi hidayah. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan hidayah kepadanya menuju kepada jalan-jalan kami. Dibukakan pintu-pintu kebaikan dan ketaatan. Iya. Kemudian dikatakan kepada nabinya, "Faidza faraghta fansab wa ila rabbika farwab." Apabila engkau telah selesai melakukan ibadah wahai Nabi Muhammad, berdirilah. Lakukan ibadah yang lainnya. Wa ila rabbika farwab. Dan kepada Rabbmu lah hendaknya engkau selalu berharap. Ini dua kunci dilapangkannya rezeki, dua kunci lain. Sekaligus dua sebab dada itu dilapangkan. Iya. Yang pertama adalah selalu kontinu di atas ibadah. Dan yang kedua adalah dia selalu mengharapkan kebaikan di sisi Allah. Ini dua ibadah besar ya dalam agama. Yang satunya wujud ubudiyah dan yang satunya adalah kekuatan ar ragaba war-raja. Kekuatan harapan dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal. Faida faragta fansab. Engkau ya Nabi Muhammad kalau sudah selesai melakukan ibadah, berdiri lagi. Lakukan ibadah yang lain. Sebab hidup ini bukan tempat beristirahat. Hidup ini bukan tempat berhenti. Hidup ini di dunia itu dalam istilah Al-Quran hanya ada dua. Maju ke depan atau mundur ke belakang. Tidak ada yang dikatakan dalam hidup dia berada di tengah-tengah diam. Itu tidak ada. Iya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, liman sya'a minkum ayyataqaddama aw akhar. Iya. Ini setelah diingatkan tentang neraka. Kalla innaha la ihdal kubar نذيرا lil لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر yata'akhkhar. Sekali-sekali tiga, sungguhnya neraka jahanam itu satu, salah satu hal yang sangat dahsyat pada hari kiamat. Peringatan untuk seluruh manusia. Apa peringatannya? Siapa di antara kalian yang ingin maju ke depan, mengadakan perbaikan, menuju ke sorga meninggalkan neraka, atau mundur ke belakang menuju ke neraka, menjauhi jalan-jalan sorga. Hanya ada dua pilihan. Maju atau mundur. Tidak ada yang dikatakan dia berada di tengah-tengah. Tidak ada itu. Itu bahasa Al-Quran. Bahasa Nabi juga seperti itu. Di dalam hadith. Abu Harith al ashari atau Abu Malik al ashari riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu nasi yaghdu, faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mumikuha." Setiap jiwa itu berusaha, berupaya, bekerja. Dengan usaha dan upayanya, ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang justru menghancurkan dirinya dari dalam api neraka. Jadi hanya ada dua kegiatan. Kalau dia tidak membebaskan dirinya dari api neraka, berarti dia apa? Menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Maka ini mana harus diingat di dalam hidup. Iya. Kita masih diberi amanah oleh Allah kehidupan ini. Diberi nikmat dengan nikmat bernafas. Ruh masih di sajad kita. Masih ada waktu dan kesempatan. Harus kita renungi dengan seksama. Nikmat-nikmat Allah itu. Jangan ditelantarkan. Sebagaimana di akhirat cuma ada dua. Sorga atau neraka. Iya. Farikum fil jannati wa farikum fis sa'ir. Allah firman satu kelompok di dalam sorga dan satu kelompok di neraka yang menyala-nyala. Hanya ada dua pada hari kiamat. Ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Allah firman di antara mereka ada yang merugi, di antara mereka ada yang beruntung. Iya. Yang menentukan adalah kehidupan kita di dunia. Karena itu tidak ada kata istirahat. Petunjuk kepada nabinya. Faidah farokta ansab. Kalau kamu sudah selesai wahai Nabi Muhammad, berdiri lagi. Lakukan ibadah yang lainnya. Lakukan ibadah yang lainnya. Dikatakan kepada Imam Ahmad, rahimahullah, Wah Imam Ahmad sampai kapan kamu ini beramal terus? Ya. Berbuat kebaikan terus. Kata Imam Ahmad, nanti hingga kaki itu sudah menapak di sorga. Nah itu tujuan hidup. Harus seperti itu. Dan jangan seorang itu menganggap apa yang dilakukan di dunia ini memberatkannya. Justru itu harusnya dianggap sebagai kebaikannya. Al-Khaytham Ibn Rabi' rahimahullah salah seorang dari ahli ibadah dari ulama salaf terdahulu. Beliau itu terlihat dalam ibadahnya banyak sekali ibadah yang dia lakukan. Sampai orang-orang menyangka dia sangat letih. Membuat dirinya capek beribadah. Maka dikatakan kepadanya, kenapa? Limada at nafsak. Kenapa engkau membuat dirimu ini capek, menjadi letih? Kata beliau, rahataha urid. Justru untuk kerehatan dia, untuk istirahat badanku ini, itu yang saya inginkan di akhirat. Itu yang saya inginkan. Maka demikian harusnya seorang itu berpikir. Kalau Nabi Muhammad saja, hamba Allah yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang merupakan pemimpin surga. Surga tidak dibuka kecuali Nabi Muhammad yang meminta yang dahulu mengetuk pintu sorga. Bersamaan dengan itu beliau tetap ibadah diperintah seperti ini. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu taalaan, Nabi itu yaqumu minal lail hatta tatashaqqaq qadama. Beliau berdiri di malam hari sampai pecah-pecah kedua kakinya. Kalau beliau saja seperti itu harusnya kita lebih apa? Lebih bagus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan kepada Nabi nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lakukanlah ibadah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Ini ibadah, memperbagus ibadah. Satu sisi dia adalah sebab kelapangan hati. Satu sisi dia adalah sebab dilapangkannya rezeki. Dan kelapangan hati itu bagian dari rezeki. Bagian dari rezeki. Cuman kadang orang kalau disebut rezeki, dia selalu berpikir rezeki itu hanya apa? Ya, dapat duit, dapat untung. Ya, hari ini punya satu rumah, besok punya sepuluh rumah. Ya, hari ini dapat ada satu anak, besok mungkin sepuluh. Ya. Seakan-akan rezeki terbatas di situ. Pada rezeki itu cakupannya luas. Yang terbaiknya adalah rezeki di dalam agama dan di dalam ilmu serta dalam amalan. Karena itu kalau Allah berikan rezeki kepada seorang hamba dalam iman, dalam ilmu dan amalan itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Kadang sebagian ulama dia catat satu ilmu saja itu dianggap lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dianggap lebih baik daripada apa? Dunia dan segala isinya. Satu ketaatan dia lakukan. Itu bisa dinilai seperti itu. Bayangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Aisyah, riwayat Muslim. Kata beliau, rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnah sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Iya. Nanti kata ada orang dikatakan di masjid ini, mau kamu saya beri uang 10 10 miliar. Kira-kira bagaimana? Oh, Masya Allah. Gembira sekali ya. Ada sebagian orang dapat satu miliar saja, langsung masuk rumah sakit jiwa. Iya. Saking gembiranya. Ini dapat 10 miliar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dua rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jangankan 10 miliar, dunia dan segala isinya. Ini sholat sunnah. Bagaimana pula dengan sholat wajibnya? Iya. Bagaimana pula dengan sholat wajibnya? Tapi yang menjadi heran manusia ini, subhanallah. Betapa banyak pahala disiapkan, kebaikan disiapkan, tapi tidak juga dia tertarik ke sana. Padahal dia adalah orang yang sangat perlu kepadanya. Itulah repotnya manusia ini. Iya. Repotnya manusia ini. Dan kadang kita perlu mendidik diri kita dengan pendidikan-pendidikan yang membuat jiwa ini lebih banyak merendah hati. Lebih banyak tunduk. Tahu akan kekurangannya. Tahu akan kekurangannya. Ya, dari hikmah yang Luar biasa ya. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya, tentang anjing terlatih. Itu ada di pembahasan fikih ya. Jadi kalau di pembahasan hewan buruan kita memburu hewan buruan pakai anjing terlatih, itu boleh anjing terlatihnya dilepas bismillah, dia kejar rusa atau kejar hewan buruan dia tangkap, dan nah, hewan buruan ini sudah mati, maka itu sudah cukup. Dengan anjing terlatih ini dilepas dengan membaca apa? Bismillah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah. Apa yang ditangkap oleh anjing terlatih tersebut. Iya. Ini anjing terlatih. Dikatakan dia terlatih kenapa? Dia disebut dalam Al-Quran ya, anjing terlatih. Kenapa dikatakan terlatih? Itu definisinya kalau dia diperhin, kalau dia tidak diperintah oleh tuannya dia tidak kemana-mana. Kalau disuruh jalan dia jalan, disuruh berhenti dia berhenti. Nah, itu ukuran anjing terlatih. Iya. Dan uniknya anjing terlatih ini, kalau dia memburu hewan buruan, dia tidak akan makan untuk dirinya. Walaupun dia sangat lapar, tidak mungkin dia makan apa? Hewan buruan itu. Karena dia hargai tuannya. Kata Ibnul Qayyim, kita subhanallah, betapa banyak Allah melatih kita. Betapa banyak Allah mendidik kita. Tidak juga kita terlatih. Ya. Tidak juga kita terlatih. Subhanallah. Nah, ini memang pendidikan-pendidikan untuk jiwa. Perlu dididik, diperbaiki. Supaya menjadi apa? Jiwa yang tenang. Jiwa yang lapang. Ya. Kalau jiwanya sudah tenang dengan ibadah, maka ini diantara kunci kelapangan rezeki. Karena itu datang di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, tafarraq li ibadati." Ya ibn Adam, tafarraq li ibadati. Amla sadraka gina wa asudda faqraka. Wa illam taflan, ya amla qalbuka syuglan walam asudda faqraka. Wahai anak Adam, konsentrasi engkau ibadah kepadaku. Ya. Curahkan segala waktumu untuk beribadah kepadaku. Aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Dan aku akan tutupi kefakiranmu. Allah jamin. Tapi kalau kamu tidak lakukan, Aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan. Dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Maka di antara kunci kelapangan rezeki, seorang itu bagus di dalam ibadahnya. Bagus di dalam ibadahnya. Ya, dia ingin rezeki, tapi subhanallah. Dia jauh dari Robnya. Bahkan banyak bermaksiat kepadanya. Tidak dekat kepadanya. Bagaimana bisa diharapkan? Rezeki itu datang. Iya. Ini dari perkara yang apa? Mustahil. Karena itulah seorang hamba hendaknya dia perhatikan kedudukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perbaiki, dia jaga dari penghambaan, dari ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada penghambaan itu banyak ya. Ada penghambaan ibadah yang terkait dengan hati, ada ibadah yang terkait dengan lisan, ada ibadah yang terkait dengan apa? terkait dengan badan. Ada ibadah yang terangkai dari tiga-tiganya sekaligus. Iya. Ada orang yang beribadah, dia duduk, duduk saja beribadah. Dia duduk, duduk. Dia beristighfar dalam hatinya, memuji Allah terhadap nikmat yang Allah berikan. Ada orang yang berbuat salah kepadanya, dia maafkan. Iya. Dia sadari dirinya sebagai seorang hamba. Nah, itu luar biasa. Bahkan ibadah hati itu itu kadang lebih besar nilainya daripada apa? Ibadah dengan lisan dan ibadah dengan anggota tubuh. Bahkan banyak dari ibadah anggota tubuh, anggota ibadah lisan menjadi besar nilainya karena ibadah hati. Terkait dengan keikhlasan, kesungguhan, harapan, rasa cintanya kepada Allah. Ini semuanya ibadah-ibadah. Kalau dia kembangkan dengan baik di dalam dirinya, luar luar biasa membawa apa? Membawa kebaikan untuk seorang hamba. Iya. Maka ini dari kunci-kunci rezeki untuk seorang hamba. Dia perbaiki dari ibadahnya. Yang paling pokoknya dia jaga sholat wajibnya, sholat lima waktu. Dia pelihara pada waktunya. Kalau laki-laki datang berjamaah di masjid. Iya. Kemudian setelah itu dia pelihara dari sunnah-sunnahnya. Ada namanya sholat rawatib. Ya. Sholat rawatib. Kalau dia pelihara sholat rawatib tersebut, nah ini dari hal yang baik untuknya. Demikian pula ada sholat malam. Dan ini yang paling afdalnya di antara seluruh sholat sunnah. Sholat di malam hari. Iya. Dia selalu bermunajat kepada Robnya, mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana seorang yang tiap hari dia beribadah, tiap hari dia mengetuk pintu. Ibaratnya kalau dia di depan rumah raja, dia terus mengetuk pintunya. Ya. Dengan lembut dia ketuk. Dengan penuh harapan dia mengetuknya. kira ya. Kira-kira pintu ini akan terbuka atau tidak? Hah? Ya. Orang biasa saja rumahnya diketuk terus, pasti dia akan apa? buka, Ini pendekatan. Kira-kira bagaimana seorang itu? Dia mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perahmat, Maha Pengasih, Maha Dermawan, Maha luas pemberiannya, yang Maha cepat terhadap permohonan hambanya. Kalau dia perbaiki ibadahnya luar biasa. Demikian pula dia jaga dari sholat duhanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadith dari riwayat hadith Qudsi siapa yang menjaga empat rakaat di awal hari Allah yang mencukupi akhir dari harinya dicukupi nah, ini dari pengaruh menjaga ibadah dan ketaatan demikian pula menuntut ilmu agama duduk majelis ilmu seperti ini ya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran hadith-hadith Rasulullah itu dari sebab dilapangkannya rezeki pernah datang pada Nabi seorang lelaki. Orang ini punya saudara. Jadi mereka berdua ini hidup di masa Nabi. Orang yang pertama bekerja dan saudaranya ya, dia duduk belajar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari saudaranya yang bekerja datang kepada Nabi. Berkata, "Ya Rasulullah, ini saudaraku bekerja saya. Apa belajar saya?" Dia tidak bekerja, saya yang bekerja. Saya menafkahi dia. Maka Nabi berkata kepadanya, "La'allaka turzakubih. Barangkali kamu ini dapat rezeki disebabkan karena saudaramu. Disebabkan karena saudaramu. Jadi ini dianggap bahwa menuntut ilmu itu adalah hal yang menyebabkan rezeki seorang itu menjadi tidak terjamin. Nah, ini pikiran sebagian masyarakat kita seperti itu ya. Kalau anaknya belajar agama, wah ini masa depannya tidak jelas. Masa depannya kurang cerah. Ini dari mana masuk pikiran yang seperti ini? Dan ini pikiran berbahaya sekali ya. Sebab dia berjelek sangka kepada Allah. Ya, berjelek sangka kepada Rasulullah SAW. Alaihi Dan itu cukuplah sebagai dosa. Tidak pernah ada orang yang bertakwa, berbuat baik, orang yang mempelajari agama itu tidak mungkin ditelantarkan. Inna Allah la yudhi'u ajrul muhsinin. Allah tidak akan melantarkan pahala orang yang berbuat baik. Tidak mungkin. Akan ditelantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini dari sebab dilapangkannya rezeki. Selalu giat dengan ibadah. Kita jari dari ibadah-ibadah yang dengannya kita menjadikannya sebagai sebab dilapangkannya hati, dilapangkannya rezeki, sumber kebaikan untuk kita semua. Dan yang terakhir di dalam ayat dikatakan wa ila rabbika farghab dan kepada Rabbmu lah hendaknya engkau selalu berharap. Ini selalu berharap kepada Allah, tidak pernah putus asa. Iya. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan ini sebab yang sangat kuat mendatangkan berbagai kebaikan untuk seorang hamba. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah meriwayatkan dari Allah, Allah firman dalam hadits kursi, "Ana inda dhanni abdi bi." Sungguhnya aku ini sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita menyangka baik kepada Allah, Allah akan mencukupiku, memberi rezeki, akan memudahkan perkaraku. Maka akan seperti itu yang terjadi. Tapi kalau sangkaannya selalu jelek, iya. Nah, ini memang saya tidak pernah berhasil kayaknya. Ya. Sudah berbuat suatu, tidak jalan. Bisnis ini tidak jalan. Oh kayaknya saya tidak ditakdirkan jadi orang-orang berhasil. Nah, ini tidak seperti itu seorang mukmin. Seorang mukmin itu harus kuat harapan. Berbaik sangka kepada Allah. Ini tidak berhasil. Dia berbaik sangka. Oh mungkin ini nggak bagus bagi saya. Mungkin Allah akan bukakan untuk hal yang lain. Nah itu bagus orang berbaik sangka seperti itu. Iya. Dan kalau dia selalu berharap kepada Rabbnya, itu adalah sebab kebaikan. Karena itu Nabi Musa alaihi salam ketika beliau melarikan diri dari kejaran Firaun dan bala tentaranya waktu setelah membunuh Bani Israel itu, ketika di arah Madian, ya, beliau mengadu kepada Allah. Ya, Rabbi ini lima anzalta ilai min khairin fakir. Wahai Rabbku, aku ini terhadap kebaikan yang kau turunkan, aku sangat fakir. Perhatikan, dia akui kelemahannya. Sekaligus dia sandarkan harapannya kepada Allah yang menurunkan kebaikan. Langsung setelah itu datanglah di kelanjutan kisah ya di surah Al-Qasas datang dua salah seorang dari dua anak perempuan yang diberi minum dari ternaknya itu bahwa ayahnya mengundangnya. Ketika berjumpa dengan ayah dua anak perempuan itu ternyata Nabi Musa alaihissalam ditawari untuk tinggal bersama mereka selama 10 tahun atau selama 8 tahun, kalau digenapkan 10 itu lebih bagus dan dinikahkan dengan salah seorang dari dua putri. Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala harapan kepada Allah. Ini antara kunci-kunci di dalam kehidupan. Karena itu seorang mukmin dan mukminah jangan mengenal putus asa. Jangan sempit pandangannya. Iya. Bumi ini milik Allah yang menciptakan adalah Allah. Kunci-kunci rezeki di tangan Allah. Kalau kita selalu berharap kepadanya, tidak perlu khawatir terhadap hasadnya orang yang hasad. Ketamakannya orang yang tamak. Siapapun yang menghalanginya, kalau Allah sudah mencatat itu sebagai rezeki bagi kita, tidak ada yang bisa menahannya. Tapi siapapun yang kita harapkan di antara manusia, kalau Allah tidak mencatat itu sebagai rezeki, tidak akan mungkin kita dapatkan. Karena itu harusnya kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Baik. Jadi ini beberapa kandungan dari ayat yang mulia ini penjelasan tentang sebab-sebab kelapangan hati sekaligus sebab-sebab kelapangan rezeki. Iya. Sebab-sebab kelapangan rezeki. Dan untuk sebab-sebab kelapangan hati sebenarnya masih banyak sebab yang membuat hati itu menjadi lapang. Di antaranya adalah keimanan. Di antaranya yang melapangkan hati adalah ilmu agama. Di antara yang melapangkan hati adalah dikir. Di antara yang melapangkan hati adalah melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Ya, di antara hal yang melapangkan hati juga adalah seorang hamba yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hajat dan keperluannya.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 Oke, makasih. Oh, tidak apa-apa juga langsung. tahu Ustaz.